Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Huruful jarri Berkata Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu pembahasan mengenai isim yang majrur. Kemudian beliau masuk ke isim majrur yang pertama, yaitu yang majrur dengan huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai adadu hurufil jarri yaitu jumlah dari huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-364 dan bait yang ke-365 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan haka hurufal jarri wahya ila hatta khala khasha ada fi an ala mundzurub mukai wa wunwata wal kafu wal ba wal alla wa mata maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan haka huruf al jarri ambillah huruf-huruf jar haka ini adalah isim fi'il amr yang bermakna khudh ya ambillah Ya, ambillah huruf-huruf jar wahya yaitu min ila hatta khala hasya ada fi an ala mud mundhu rubba allamu kai kemudian wawun kemudian ta kemudian al-kafu kemudian al-ba'u yaitu ba kemudian la'alla dan mata maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menyebutkan 20 huruf jar yang nanti akan dijelaskan masing-masing mengenai masing-masing huruf jar ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan kedua bait ini, beliau mengatakan Lamma faraghal musannifu rahimahullahu minal kalami 'alal marfu'ati wal mansubati ya setelah musannif dalam hal ini adalah Ibnu Malik rahimahullahu taala ya setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang marfu dan isim-isim yang mansub syara'a fi dzikril majrurati. Maka beliau mulai menyebutkan mengenai isim-isim yang majrur. Wahia thalathatun dan isim-isim yang majrur itu ada tiga. al awalu yang pertama itu adalah majrurun bil harfi yaitu isim yang majrur dengan huruf huruf yang dimaksud adalah huruf jar. Kemudian athani yang kedua adalah majrurun bil idofati, yaitu isim yang majrur dengan idofah. Wasayati Allahu fil babil yali Dan penjelasannya akan datang insya Allah pada bab yang mengikuti bab ini, ya atau bab setelah bab ini. Al-thalithu, yang ketiga itu adalah majrurun bittaba'iyyati limatbu'in majrurin. Yang ketiga adalah majrur karena taba'iyah. Ya, mengikuti. Mengikuti apa? Limatbu'in majrurin yang diikuti tadi, isim yang diikuti tadi itu keadaannya sudah majrur. Ya, jadi sebagai tabi' nah matbu'nya yang diikuti itu sudah majerur. Maka tabi'nya juga majerur. Wahada maudi'uhu at-tawabi'u. Dan isim majerur yang ketiga ini nanti tempat pembahasannya ada di at-tawabi' yaitu isim-isim yang mengikuti matbu'nya. Wa bil majeruri bil harfi. Maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala memulai dengan isim yang majrur dengan huruf. Mengapa? Lihat li'annahu al-aslu. Karena majrur dengan huruf itu adalah hukum asal. Ya, mengapa hukum asal? Karena nanti majrur dengan idhofah itu kita akan mengetahui juga ada takdir huruf jar di situ. Kemudian beliau melanjutkan wa hadhil huruful ishrunallati dzakaron nadhimu kulluha mukhtassatun bil asma'i. Dan huruf-huruf yang 20 tadi yang disebutkan oleh An-Nazim yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu keseluruhannya ya semuanya semua 20 huruf tersebut itu khusus untuk isim Artinya huruf-huruf tadi itu hanya bisa masuk ke isim. Wa ta'malu fihal jarra. Dan huruf yang 20 tadi itu beramal ke isim-isim yang beramalnya itu jar, ya, memajerurkan. Artinya huruf-huruf tadi kalau bertemu dengan isim, maka isimnya itu akan menjadi majerur. Wa qad taqaddamal kalamu Wa qad taqattamal kalamu ala khala wa wa ada fi babil Dan sudah berlalu penjelasan mengenai khala, khasya, dan ada pada bab al-istithna. Pada pembahasan istithna, kita mengetahui bahwa adat istithna itu ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, dan ada yang Eh, dia itu kadang berupa fi'il atau kadang berupa huruf. Ya, artinya masih diperselisihkan apakah dia itu fi'il atau huruf. Yaitu tiga ini, khola, khasya, dan ada. Maka pada pembahasan istithna, kalau khola, khasya, dan ada ini dianggap sebagai fi'il yang jamit, ya maka mustafnanya yang setelah itu dibaca mansub. Ya. Namun di sini wa dzakaraha huna li'annahu maudhi'u istisqa. Maaf. Wa dzakaraha huna li'annahu maudhi'u istiqsa'in. Yang wa dzakaraha huna li'annahu maudhi'u istiqsa'in. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu kembali menyebutkan tiga huruf ini, yaitu kola, hasya, dan ada. Ya, karena di sini adalah tempat untuk membahas kola, hasya, dan ada sebagai huruf jar. Kalau di istithna itu dibahas sebagai fi'il yang jamit. Kama kola fi syarhil kafiyati. Sebagaimana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan hal tersebut dalam kitab beliau Syarah Al-Kafiyah ya al mujalladatsaniya pada jilid yang kedua Safhata Thamanina wa sab'i Mi'atin halaman 780. Kemudian wal huruful baqiyatu laha tafsilun ya'ti dzikruhu fi maudhi'ihi. Dan huruf-huruf jar yang tersisa itu nanti memiliki perincian yang akan datang penjelasannya di tempatnya masing-masing illa kai wala'alla wa mata. Kecuali kai la'alla dan mata. Kemudian beliau melanjutkan wa qalla man yadhkuruhunna min hurufil jarri. Dan sedikit ulama nahwu yang menyebutkan tiga kata ini yaitu kai, la'alla dan mata sebagai huruf jar. Ya jarang. Jarang dalam kitab Nahwu itu disebutkan bahwa kaila alla dan mata adalah huruf jar. Mengapa? Li batil jarri bihinna. Karena memang jarang dalam ucapan orang Arab terdahulu itu ada isim yang majerur dengan tiga huruf tersebut yaitu kai, la'alla dan mata. Fa amma kai fatakunu harfa jarrin ta'lili atau judulnya kayil jar roti yaitu kay yang memajarurkan. Nah, fa amma kai fatakunu harfa jarrin lili. Maka adapun kay itu kalau misalnya menjadi huruf jar, maka dia itu menjadi huruf jar untuk ta'lil, untuk menjelaskan illah atau menjelaskan alasan. Fi thalathati mawadi'a. Dan kai itu menjadi huruf jar yang mentaklil, yang menunjukkan alasan di tiga tempat, di tiga keadaan. al awalu tempat yang pertama, idha dakholat ala malistifhamiyati. Ya di sini jika kai itu masuk ke ma yang bermakna istifham. Ya, kama fi qawlihim, sebagaimana dalam ucapan orang Arab terdahulu filistifhami an illati syai'i. Ya, ketika orang Arab itu bertanya mengenai ya sebab ya sebab terjadinya sesuatu. Kaimah. Ya, kaimah. Nah, kaimah itu apa? Bimakna limah. Ya, mengapa? Apa alasannya? Kaimah itu artinya sama. Maka kaimah ini fakai harfu jarrin. Maka kai yang ada pada kaimah itu adalah harfu jarrin. Wama istifhamiyatun majruratun bikai. Dan ma di sini adalah ma istifhamiyah yang dia itu majrur dengan kai. Wa hudhifat alifuha lidukhuli harfil jarri 'alaiha wa khudifat alifuha lidukhuli harfil jarri alaiha. Dan alifnya itu dihapus. Ya, alifnya dihapus karena masuknya huruf jar ke dalam ma. Kan seharusnya kaima, ya kaima ada alifnya. Kemudian alifnya dihapus karena kemasukan huruf jar. Waji abil hai lisakti. Dan didatangkan dengan hak ya dengan hak untuk saket ya untuk ya saket untuk berhenti di situ ya hak usakti ya hak hak saket itu biasanya didatangkan didatangkan untuk menjaga harokat bina ya ini ya ada juga di dalam Al-Qur'an seperti mahiyah ya mahiyah maka hak di belakang itu adalah hak saket iwadon anil alifil mahdhufati. Dan hak saket tadi, hak tadi yang hak yang di belakang kaimah itu adalah menggantikan alif yang dihapus. Wa hifdzan lil fathati dallati 'alal alifi. Dan adanya hak tadi, hak saket tadi itu juga menjaga harokat fathah yang ada pada huruf mim yang menunjukkan akan alif Ya karena fathah itu menunjukkan akan alif. Kalau tidak ada hak saketnya, ya nanti ditakut dibaca kaim. Ya kaim. Nah, tidak tahu mimnya itu itu harokatnya apakah itu fathah yang menunjukkan ada alif yang dihapus atau ya atau maaf dibaca kasroh itu menunjukkan ya yang dihapus misalnya maka di sini di berikan hak zakat tadi itu supaya dibaca fathah untuk menunjukkan bahwa yang dihapus itu adalah alif. Kemudian beliau melanjutkan, Athani, tempat kedua di mana e, kai itu bisa menjadi huruf jar yang bermakna ta'lil, ya, menunjukkan sebab. Idza dakhalat ala anil masdariyati ma'a silatihah yaitu ketika kai itu masuk ke dalam anmasdariyah dariyah dengan silahnya. Wal ghalibu antakuna mudmarotan. Dan biasanya annya itu, anmasdariyahnya itu itu dihapus ya, tersembunyi. Jadi biasanya walaupun kai kemudian ada an ya an Nah, annya itu kemudian dihapus. Ya, tidak dituliskan dalam jumlah. Contohnya apa? Nahwu jitu kai astafida. Jitu kai astafida. Saya telah datang untuk mendapatkan manfaat atau untuk mendapatkan faidah. Ya. Maka bagaimana fa'astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratin atau fa'astafida fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan ba'da kai. Ya, maka lafat astafida adalah fi'il mudhari' yang mansub dengan an yang dihapus setelah kai. Ya, setelah kai. Wa an wa ma takhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bi kai. Dan an dan jumlah yang datang setelah itu, ya, atau mudahnya silah dari an ya, itu dapat ditakwil menjadi masdar yang kedudukannya itu majerur dengan kai. Wat takdiru dan takdir dari takwilnya adalah jitu lilis tifadati. Ya, saya telah datang untuk mendapatkan faedah atau untuk mendapatkan manfaat. Kita lihat catatan kaki hada ala ahadil wajhaini. Ya. Uh, yang Arab ini ya tadi jitu an jitu kai astafida kemudian ditakdir menjadi jitu lilistifadati itu adalah menurut salah satu dari dua cara membaca jumlah tadi atau dua cara mengi'rab jumlah tadi. Wathani, cara yang kedua untuk mengi'rab jumlah tadi Antaku nakai masdariyatan nasibatan lil mudhari'i. Ya. Uh, cara mengirob yang kedua itu adalah kai itu sendiri itu dianggap sebagai kai masdariyah. Jadi apa? Tidak ada an yang ditakdirkan di situ. Jadi bisa di, di langsung kai itu adalah kai masdariyah yang menasobkan fi'il mudhari'. Jadi yang menasobkan fi'il mudhari bukan an yang dihapus, tetapi kai itu sendiri. Kemudian wallamu muqaddaratun qablaha. Ya dan ada lam ta'lil yang ditakdirkan sebelumnya ai likai ya menjadi likai astafida. Ya, itu e, dua cara membaca atau mengi'rab jumlah tadi. Asalisu tempat yang ketiga di mana kai itu dapat memajerurkan huruf sebagai huruf ta'lil itu adalah idza dakhalat ala mal masdariyati. Jika kai tadi itu masuk ke ma masdariyah ma'a silatiha bersama dengan silahnya. Nahwu contohnya ahsin muamalatan nasi kaima taslamu min adahum. Ahsin muamalatan nasi kaima taslamu min adahum. Ya, perbaikilah muamalahmu atau caramu berinteraksi dengan manusia supaya engkau selamat dari gangguan mereka. Fataslamu fi'lun mudhari'un marfu'un maka lafat taslamu itu adalah fi'il mudhari yang marfu. wama wama takholat takhalat alaihi fi ta'wili masdarin majrurun bikai. Dan ma masdariyah dan jumlah yang masuk ke dalam ma masdariyah itu dapat ditakwil menjadi masdar yang kedudukannya majrur dengan kai. Ai maksudnya lisalamatika min adahum. Ya, jadi takdirnya ahsin muamalatan nasi li salamatika min adahum. Ya, perbaikilah interaksimu terhadap manusia supaya engkau selamat dari gangguan mereka. Kemudian beliau melanjutkan la'alla harfu jarrin inda ba'dil arabi. Dan la'alla itu adalah juga huruf jar menurut sebagian orang Arab. Wa amma la'alla fahiyya harfu jarrin syabihun bizzaidi. Dan adapun huruf la'alla itu adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid. Yang menyerupai huruf jar tambahan. Watufi dutarot jia wat tawakku'a ya wa tufidu tarajjia wa tawaqqu'a yang la'alla tersebut itu membawa makna atau membawa faidah at-tarajji ya at-tarajji itu ya mengharapkan sesuatu namun sesuatunya itu ya barangkali sulit untuk terjadi kemudian juga membawa makna at-tawaqqu ya mengantisipasi sesuatu Kemudian wal jarru biha maqsurun ala ba'dil arabi. Dan isim itu bisa majrur dengan la'alla itu hanya ya terbatas menurut sebagian orang Arab saja. Ini menunjukkan bahwa tidak semua dialek atau kabilah Arab itu menganggap la'alla itu adalah huruf jar. Ya hanya sebagian saja. Zakarahu Abu Zaidin ya Zakarahu Abu Zaidin Al-Ansari. Ini disebutkan oleh Abu Zaid Al-Ansari rahimahullahu taala. Ya, dalam An-Nawadiru fil Lughati. Dalam kitab beliau An-Nawadiru fil Lughati safhata pada halaman Famaniya wa 200 pada halaman 218. Kemudian beliau melanjutkan wa hakal jarrabiha al-farra'u wa ghairuhu. Dan al-farra yang ulama nahwu dan ulama nahwu selain beliau itu menghikayatkan ya, isim yang majrur dengan la'alla. Wa huwa ma'a jawazihi wa qiyasiyatihi ghairu khafifin 'alal asma'i. Dan memajarurkan dengan la'alla itu walaupun hukumnya boleh dan juga qiyasiyah, boleh juga dikiaskan. Itu ghairu khafifin 'alal asma'i. Itu tidak sedikit sebetulnya. Ya, tidak sedikit ditemui dari apa yang didengar dari orang Arab. Artinya, ya orang Arab itu sebetulnya banyak juga ya, yang menggunakan la la'alla sebagai huruf jar. Wala huwa sairunil yauma. Ya, wala huwa sairunil yauma dan tidak juga itu ya boleh digunakan pada hari ini. Wah, eh, nahwu contoh dari penggunaan la la'alla sebagai huruf jar adalah la'allal musafiri qadimun ghadan. al musafiri qadimun ghadan. Ya, semoga musafir tersebut itu datang besok. Ya, semoga atau barangkali musafir tersebut datang besok. Fa la'alla harfu tarajjin syabihun bizaidi. Maka la'alla adalah huruf taroji yang menyerupai huruf jar tambahan. Al-musafiri majrurun biha lafdhon fi mahalli raf'in mubtada'un. Dan al-musafiri di sini itu majrur dengan huruf la'alla. Tetapi majrurnya secara lafat saja. Akan tetapi secara kedudukan dia itu rofa sebagai mubtada. Ya karena itu ini dikatakan menyerupai huruf tambahan, huruf jar zaid karena dia tidak mengubah kedudukan asal dari kata tersebut. Seperti apa? Ya kita pernah mendengar lafat maja amin ahadin. Ya maja amin ahadin. Tidak ada seorang pun yang datang. Maka di sini ahadin itu walaupun dia majerur dengan min, tetapi kedudukannya itu adalah fa'il dari ja'a. Maka min di sini itu adalah huruf jar tambahan. Maka la'alla di sini la'allal musafiri itu juga kedudukannya menyerupai huruf jar tambahan. Karena tadi al-musafiri itu ternyata kedudukannya marfu sebagai mubetada. Qodimun khobarun dan lafat qodimun adalah khobar. Qodan dhorfu zamanin mansubun ala dhorfiyyati. Dan lafat godan adalah dhorof zaman yang mansub karena dhorfiyah. Kemudian mata harfu jarrin inda ba'dil arobi. Lafat mata itu huruf jar ya lagi-lagi menurut sebagian orang Arab. Wa amma mata fa harfu jarrin asliyun. Dan adapun mata maka itu adalah huruf jar yang asli. Kita lihat catatan kaki. Harful jarri min haithul asolati wa adamiha thalathatu anwa'in. Huruf jar itu dari sisi atau dari segi keaslian ya, dan juga tidak aslinya, ya, dari segi asli atau tidaknya, itu dapat terbagi menjadi tiga kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, harfu jarrin asliyun, yaitu huruf jar yang asli. Apa itu huruf jar asli? Wa huwa ma lahu ma'nan khosun. Yaitu huruf jar yang memiliki makna yang khusus. Wa yahtaju ila muta'allaqin. Dan huruf jar asli itu memerlukan atau membutuhkan muta'allaq Ya, karena kita kan sering mendengar jarma jerur itu muta'alik dengan apa. Nah, muta'alik itu berarti memerlukan muta'alak, sesuatu yang dikaitkan. Madhukurun au mahdhufun, baik muta'alaknya itu madhukur atau disebutkan atau dihapus, ditakdirkan. Nah, apa yang dimaksud dengan muta'alak? Wal muta'allaku huwa ma yuwaddihul jarro wal majaruro wa yubayyinuhu. Yang dimaksud dengan muta'allaq itu adalah sesuatu yang memperjelas jar majrur ya. Kemudian juga ya menjelaskan ya, menjelaskan jar majrur tersebut. Ya, intinya yang menjelaskan makna jar majrur secara lebih terperinci fahuwa naw'un minal fahuwa naw'un minal irtibatil ladhi yuwaddihul ma'na wa yutammimuhu dan eh, hubungan ta'alluq ini itu salah satu bentuk hubungan atau keterkaitan yang itu memperjelas makna dan menyempurnakan maknanya. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan, tu minal baiti. Ya, saya telah datang dari rumah. Fa'innal jarro wal majaruro, ya, maka jar majarur minal baiti, itu muta'alliqun bil fi'li qoblahu, Itu terkait, terikat dengan fi'il sebelumnya, yaitu tu. Anjitu minal baiti. Maka minal baiti jarma jarur yang terhubung terkait dengan fiil sebelumnya. Wal muta'allaku imma fi'lun au shibahuhu. Dan yang namanya muta'allak itu bisa berupa fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Apa yang serupa dengan fi'il? Kasmil fi'li. Ya, seperti isim fi'il. Kemudian wal mustaqil wal mustaqil amili amalal fi'li. Dan contoh yang serupa dengan fi'il itu adalah isim mustaq yang beramal seperti amalnya fi'il. Yang beramal seperti amalnya fi'il. Kemudian apa contohnya mustaq yang beramal seperti amalannya fi'il? Kasmil fa'ili, seperti isim fa'il. Kemudian contoh yang menyerupai fi'il juga adalah wal mustaqil ladzi la ya'malu, yaitu isim mustaq yang tidak beramal. Contohnya apa? Kasmiz zamani wal makani, seperti isim zaman dan isim makan. Maka semua itu bisa menjadi muta'allak bagi jar majrur untuk huruf jar yang asli. Athani, kemudian yang kedua, harfu jarrin zaidun ya harfu jarrin zaidun huruf jar tambahan wa huwa ma laisa lahu ma'nan khassun yang dimaksud dengan huruf jar zaid adalah yang tidak memiliki makna khusus wa innama yu'ta bihi littauqidi wa laisa lahu muta'allaqun dan huruf jar tambahan itu didatangkan hanya untuk taukid untuk menekankan makna walaisalahu muta'allakun dan huruf jar zaid itu tidak perlu ada muta'allaknya. Ya, tidak perlu ada yang dikaitkan. Nahwu contohnya maja'ani min ahadin. Tidak ada ya seorang pun yang datang kepadaku. Maka min di sini adalah huruf jar tambahan, tidak perlu muta'allak. Ats-tsalitsu Oh, jenis huruf jar yang ketiga, ya dilihat dari keasliannya atau tidak aslinya, itu adalah harfu jarrin syabihun bizaidi, yaitu huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Nah, apa bedanya dengan huruf jar tambahan yang tadi nomor dua? Wahuwa malahu ma'nan khosun. Nah, di sini itu dia memiliki makna khusus. Jadi di situ perbedaannya ada makna khusus. Kalau huruf jar tambahan kan tadi tidak ada. Kalau huruf jar yang menyerupai zaid tambahan itu punya makna khusus. Seperti tadi la'alla tarajjin. Ya la'alla yang bermakna tarajji. Itu dia memiliki makna tadi tarajji atau tawakku. Nah, di situ bedanya. Kalau harfil asli, dia memiliki makna khusus seperti huruf jar asli. Walaisa lahu muta'allakun kazzaidi. Namun dia juga tidak memiliki muta'allak seperti huruf jar zaid. Mithlu contohnya rubba. Ya, nah, rubba ini nanti akan kita bahas maknanya. Kita kembali ke atas. Nah, wa amma mata faharfu jarrin asliyun. Maka mata adalah huruf jar asli. Musta'malun fi lughati hudzailin. Yang Mata sebagai huruf jar itu digunakan dalam dialek dari kabilah Hudzail. Ya, salah satu kabilah di suku Arab. Wa ma'nahu dan makna dari mata di sini itu adalah betida'u ghaliban. Jadi artinya adalah permulaan. Permulaan dari sesuatu. Biasanya maknanya seperti itu. Wa min kalamihim dan itu dapat dilihat dari ucapan orang Hudzail. Akhrajaha mata kummihi. Ya, akhrajaha mata kummihi. Dia mengeluarkan benda tersebut dari lengan bajunya. Ya, maka apa? Mata di sini ai min kummihi. Itu seperti min ibtidai ya, min yang menunjukkan permulaan dari. Kan min biasanya dari ila ke ya. Maka min di situ adalah ibtidai ya, dia menunjukkan permulaan. Maka di sini akhrajaha mata kummihi itu ditakwil menjadi akhrajaha min kummihi. Haka hakahul kisaiyu anhum. Dan Al-Kisai rahimahullahu taala menghikayatkan dari kabilah Hudzail. Qala Ibnu Malikin fi ta'dadil hurufi dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan mengenai ya berbilangnya atau banyaknya huruf-huruf jar haka al jarri ila akhirih ya, ambillah huruf-huruf jar ya kemudian beliau menyebutkannya wa haka ismu fi'li amrin dan haka adalah isim fi'il amr mabniyun alas sukuni. Yang mabni dengan sukun. Ya. Karena yang dilihat isim fi'il amr itu adalah hanya. Ya, hanya. Maka itu mabni dengan sukun. Tadi maknanya khud Wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang wajib tersembunyi. Yang takdirnya adalah anta. Wal kafu harfu khitobin la mahallalahu. Dan kaf yang ada pada haka adalah huruf khitob. Ya, huruf yang menunjukkan lawan bicara. Yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rob. Mengapa tidak memiliki kedudukan dalam i'rob? Li'anna asma al-af'ali la tudafu. Karena isim-isim fi'il itu tidak bisa diidofahkan. Ya, tidak bisa dikatakan haka Ha itu karena isim itu menjadi mudhaf. Kaf itu mudhaf ilaih. Ya, tidak bisa seperti itu karena isim fiil tidak bisa diidhofahkan. Tsumma sarodal hurufa. Ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan satu persatu huruf-huruf jar. Bi isqati harfil atfi fi ba'diha wa ithbatihi fi ba'dihal akhari. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu dalam menyebutkan satu persatu huruf jar itu terkadang meninggalkan huruf atof di sebagian penyebutannya dan menetapkan huruf atof di sebagian penyebutannya. Ya, karena kan di awal-awal tidak pakai huruf atof. Min ila hatta khola hasya ada fi an ala munzuruba alamu kai wawun. Nah, itu semua disebutkan tanpa huruf ataf. Nah, setelah itu baru ada huruf ataf. Wata, wal kafu, wal ba, wal alla, wa mata. Nah, didatangkan huruf ataf wawu di situ. Nah, secara umum ini hampir pasti penyebabnya karena untuk menyamakan suku kata sebagai aturan bait di uh, syair ini. Kemudian beliau melanjutkan taksimu hurufil jari, pembagian dari huruf-huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-366 sampai bait yang ke-368. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bidzahiri khusus mundu mudh wa hatta wal kafa wal wa wa rubba wat kata. Dan khususkanlah huruf jar untuk isim yang zahir. Nah, isim yang zahir di sini maksudnya adalah yang bukan mudmar, yang bukan domir. Nah, khususkanlah huruf-huruf jar berikut, yaitu munzu, mudh, hatta, al-kafu, al ruba, dan ta, itu untuk isim-isim yang zahir. Kemudian waksus bimud wa mundu waqtan wa birub wa birub munakkaron wa ta'ulillahi wa rob. Ya dan khususkanlah huruf jar mud dan mundu itu untuk sesuatu yang menunjukkan waktu. Ya isim yang menunjukkan waktu. Kemudian wa birubba munakkaron dan khususkanlah untuk huruf jar rubba itu untuk isim yang nakiroh. Kemudian watta'u lillahi warob. Dan huruf jarta itu khususkanlah hanya untuk lafdul jalalah Allah ya. Dan juga lafat robbi. Ya, robbi. Nanti akan ada penjelasannya, jadi hanya boleh digunakan untuk uh, e, lafdul jalalah Allah dan robbi. Kemudian wama rawau min nahwi rubbahu fata nazrun kadzakaha wa nahwuhu ata. Kemudian beliau melanjutkan dan apa yang diriwayatkan oleh orang Arab seperti rubbahu fata. Ya, rubbahu fata itu kita lihat rubba itu memajarurkan domir. Padahal tadi dikatakan seharusnya untuk isim dohir yang nakiroh. Nah itu nazrun, ya sesuatu yang ya keluar dari keumuman, jarang. Kada kaha. Ya demikian juga kaha. Kaha itu berarti huruf jar kaf yang memajarurkan domir. Tadi padahal katanya dikhususkan untuk isim dhohir. Itu ada tetapi jarang. wanah wuhu ata. Dan yang datang yang serupa dengan hal tersebut. Kemudian asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan huruful jari kismani huruf jar itu ada dua kelompok. Al-awwalu, kelompok yang pertama, mushtarakun bainalis midzohiri wal mudmari. Yaitu isim, maaf, yaitu huruf jar yang sama-sama dapat digunakan atau sama-sama dapat masuk ke isim dhohir dan masuk ke domir. Jadi ada huruf-huruf jar yang sama-sama bisa masuk ke isim dhohir dan domir. Wahia sabatun Dan ada tujuh huruf jar yang seperti itu. Yaitu apa? Min, ila, an, ala, fi, eh, min ila an ala fi allamu alba'u yaitu min ila an ala fi lam dan ba. Athani kelompok yang kedua dari huruf jar itu adalah muhtasun bilis midzahiri yaitu yang khusus untuk isim zohir. Wahia sab'atun aidon. Dan itu juga ada tujuh. Zakaroha benu malikin. Ya, dan Ibnu Malik menyebutkannya tadi munzu, muz, hatta, al-kafu, al-wawu, ruba, dan atta. Kemudian wahia arba'atu aqsamin. Nah, huruf-huruf jar yang khusus untuk isim zahir itu dapat dibagi menjadi empat kelompok. Al-awwalu Kelompok yang pertama, ma yukhtasu bizamani, yaitu huruf jar yang itu dia dikhususkan untuk isim yang menunjukkan zaman. Yaitu apa? wahwa mudh mundhu, yaitu mudh dan mundhu. Dan tadi beliau mengatakan, ukhsus mud wa mundhu waqtan. Ya, khususkanlah mudh dan mundhu untuk isim yang, isim yang menunjukkan waktu. Takulu engkau katakan ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Kemudian wa ma ra'aituhu mundzu yaumina. Dan saya tidak melihatnya pada hari ini. Maka wal awalu bimakna min maka yang pertama yaitu mudh ma ra'aituhu mudh yaumil jumu'ati maknanya itu min. Ya, ma ra'aituhu min yaumil jumu'ati. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat. Wathani bimakna fi, sedangkan yang kedua maknanya adalah fi. Berarti apa? Wa ma ra'aituhu fi yaumina. Saya tidak melihatnya pada hari ini. Wasayati dzalika insyaallahu fi akhiril babi. Dan akan datang penjelasannya insyaallah pada akhir bab. Kemudian Afani kelompok yang kedua dari huruf-huruf jar yang dia itu khusus bagi isim zahir adalah ma la yukhtassu bi zahirin bi ainihi yaitu isim-isim maaf huruf-huruf jar yang tidak dikhususkan untuk isim dohir secara spesifik. Ya. Dan itu wahuwa satu ada tiga, yaitu hatta, al-kafu, al-wawu. Yaitu hatta, kaf, dan wawu. Ya, dia ke tidak kemudian tidak dikhususkan pada isim dohir yang ya secara tersendiri atau secara spesifik. Fa amma hatta wal kafu, ya adapun hatta dan al kaf, fasayatil kalamu alaihima insyaallahu. Nanti akan datang penjelasannya mengenai kedua huruf tersebut insyaallah. Wa ammal wawu dan adapun huruf jar waw fahiya mukhtassatun bil qasami. Ya wa ammal wawu fahiya mukhtassatun bil qasami. Adapun huruf jar wawu itu khusus digunakan untuk sumpah. Lakinnaha la tukhtassu bidhahirin muayyanin. Akan tetapi tidak dikhususkan untuk isim dhahir yang tertentu. Ya, untuk sumpah, tetapi lafadznya itu tidak tertentu. Ada banyak lafadz yang bisa digunakan. Contohnya apa? Nahwu wallahi la af'alannal khaira. Ya wallahi la af'alannal khaira. Demi Allah, Ya, sungguh saya akan mengerjakan kebaikan. Ya, kemudian au warraziqi au wal muhyi au wal mumiti la af'alannal khaira. Atau demi zat yang memberikan rezeki atau demi zat yang maha menghidupkan atau demi zat yang dapat mematikan, sungguh saya akan mengerjakan kebaikan. Maka banyak lafat yang bisa digunakan. Ya, lafdul jalalah, kemudian ar-razik, al-muhyi, al-mumit. Tetapi apa? Wala yajuzu lil makhluki an yuqsima illa bismin min asma illahi ta'ala. Akan tetapi, tidak boleh bagi seorang makhluk untuk bersumpah, ya tidak boleh bagi seorang makhluk Ya, tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah selain dengan menggunakan salah satu nama dari Allah. Au sifatin min sifatihi atau uh, selain menggunakan sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi kalau makhluk bersumpah itu hanya boleh dengan salah satu nama Allah atau salah satu sifat Allah. Ya, adapun kalau dalam Al-Qur'an itu ada sumpah selain dengan Allah, itu karena itu adalah firman Allah, itu bukan makhluk. Tetapi intinya, wawu di sini itu huruf majerur untuk kosam, khusus kosam, yang lafadnya itu tidak tertentu. Athalithu, kelompok yang ketiga dari huruf jar, yang tadi itu uh, dia khusus memajerurkan isim dhohir, itu yang kelompok ketiga adalah mayuhtasu bijarrin nakiroti, yaitu yang khusus memajarurkan isim nakiroh. Wahuwa rubba, dan itu adalah lafat rubba. Ya. Karena tadi dikatakan wabi rubba munakkaron, ya, khususkanlah dengan rubba untuk isim yang nakiroh. Wahuwa harfu jarrin syabihun bizzaidi. Dan rubba ini adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Maudu'un litakfiri awit taklili hasabal korinati. Dan ruba itu didatangkan untuk menunjukkan takfir, sesuatu yang banyak. Awit taklil, atau sesuatu yang sedikit, sesuai dengan konteks atau petunjuk yang ada dalam jumlah. Nah ini yang mungkin terkadang menjadi tantangan, karena rubah Berarti artinya bisa banyak atau sedikit. Itu kedua hal yang berlawanan. Dan untuk mengetahuinya kita harus melihat konteks dari jumlahnya. Ya. Dan ini tadi dikatakan syabihun bizaid karena dia memiliki makna khusus, yaitu kalau tidak takfir ya taklil. Kalau tidak banyak ya sedikit. Kita lihat catatan kaki. Min maji irubba litaklili qaulus syairi. Dan di antara contoh penggunaan rupa yang menunjukkan taklil, yang menunjukkan sedikit itu adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan ala rubba mauludin walai abun wadi waladin lam yaldahu abawani. Ya ala rubba mauludin walai abun wadi waladin lam yaldahu abawani. Nah, ini dikatakan rubahnya tadi artinya sedikit. Ya, ingatlah ya sedikit orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ayah. Dan sedikit ya orang yang bisa memiliki anak dalam keadaan dia itu tidak dilahirkan dari kedua orang tua. Nah, ini apa korinahnya? Kok dikatakan rubah di sini pasti artinya sedikit. Wal qarinatu annahu la yuj la yujadu min hadainis sinfaini illa fardun wahidun. Ya, wal qarinatu annahu la yujadu min hadainis sinfaini illa fardun wahidun. Dan korinahnya, petunjuknya atau konteksnya dalam bait ini bahwa tidak di jumpai dari kedua kelompok ini, kedua kelompok tadi kelompok pertama orang yang lahir tanpa memiliki ayah. Kemudian kelompok yang kedua orang yang bisa memiliki anak dalam keadaan tidak dilahirkan dari kedua orang tua. Nah, masing-masing ini itu illa fardun wahidun, ya tidak ada kecuali satu individu untuk masing-masing kelompok. Fal awwalu huwa Isa maka kelompok yang pertama, ya orang yang tidak eh, yang lahir ya tidak memiliki ayah itu hanya Aisyah alaihi salam. Wathani huwa Adamu. Dan yang kedua itu ya Adam yang dia itu memiliki anak dalam keadaan tidak e, dilahirkan oleh kedua orang tua. Alaihima wa ala jami'il anbiya'i afdolus salati wassalami. Ya, semoga kepada beliau berdua, Isa dan Adam, dan juga kepada seluruh nabi, itu mendapatkan salawat dan salam yang paling afdol. Wa qawluhu lam yaldahu bitaskinil lami takhfifan. Dan ucapan penyair lam yaldahu, itu lamnya itu ditaskin, ya sukun untuk takhfif, untuk meringankan pengucapan wa kita dali bil fathi. Ya, dan supaya ringan juga huruf dalnya itu difathahkan. Wa haqquha al jazmu. Padahal yang namanya eh, kalau kemasukan lam itu seharusnya jazm. Lah, ya menjadi lam yalidahu harusnya, lam yalidahu. Tetapi karena mungkin berat diucapkan, ditakhfif menjadi lam yaldahu. Wallahu a'lam. Kita kembali ke atas. Wal awalu aktaru. dan penggunaan ruba untuk yang bermana takdir menunjukkan banyak itu lebih banyak di penggunaan orang Arab. Jadi orang Arab lebih banyak menggunakan ruba yang bermakna takfir banyak. Apa contohnya? Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Dan di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan ya rubba kasiyatin fit dunya ariyatin yaumal qiyamati ya wahai betapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia akan tetapi telanjang pada hari kiamat kelak ya akhrajahul bukhariyu ini Eh, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini dapat dilihat di Al-Mujallad Tsalitsa safhata ashrin, ya jilid ketiga hmm, halaman yang ke-10 pada Fathul Bari. sebuah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang itu adalah merupakan syarah dari Sahih Bukhari. Wa fi riwayatin faruba kasiatin dan pada sebuah riwayat itu faruba kasiatin. Nah, falaisal muradu anna dzalika qalilun dan maksud dari hadis ini itu bukan berarti tadi sedikit wanita yang berpakaian di dunia yang nanti telanjang di akhirat. Yang bukan maksud, maksudnya sedikit. Balil muradu akan tetapi maksudnya an an fal muttasifa bihadha minan nisa'i kathirun. Ya, bahwa kelompok wanita yang disifati dengan seperti ini, yang berpakaian di dunia tapi nanti di akhirat telanjang itu ada banyak. Ya, ini dapat dilihat di syarahnya. Wa qad nassasi bawaihi ala annal ghaliba fiha at takthiru dan si Bawaih rahimahullah taala itu menyebutkan bahwa biasanya atau yang paling banyak penggunaannya ruba itu untuk taksir atau banyak taksir untuk apa? Fiba bikam haithu kola Ya, pada bab kam, ya ini mungkin ada di oh ya di Alkitab, di kitab beliau itu pada bab kam itu beliau mengatakan wa'lam annakam fil khobari la ta'malu illa fi ma ta'malu fihi rubba. Ya ketahuilah bahwa kam ya, dalam pengkhabaran itu tidak beramal ya kecuali pada apa yang beramal pada rubba ya di mana rubba bisa beramal kepadanya. Mengapa li annal ma'na wahidun? Karena maknanya itu sama antara kam dan rubba. Ya, jadi betapa berapa banyak ya, betapa banyak seperti itu. Illa anna kam ismun ya kecuali bahwa kam itu adalah isim wa rubba ghairusmin sedangkan rubba itu bukan isim dia huruf dapat dilihat di kitab beliau Al-Kitabu Al-Mujallad jilid kedua safhata ihda wa sittina wa mi'atin halaman 161 kita kembali ke atas Nah, tadi jadi ruba itu huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid yang digunakan untuk takfir atau taklil dan kebanyakan untuk takfir. Nah Nahwu contohnya ruba rojulin alimin laqitun. Maaf, rubba rojulin alimin laqitu. Betapa banyak eh, laki-laki yang berilmu yang saya telah temui wala buddha an ya'tiya ba'daha na'tun mufradun. Dan tidak boleh tidak atau harus didatangkan setelah isim-isim yang isim-isim nakiroh yang majerur dengan rupa itu harus didatangkan na'at. Na'atnya bisa berupa mufrad au jumlatun atau bisa juga na'atnya berupa jumlah. Au shibahuha atau bisa juga na'at yang berupa shibahul jumlah. Wal mufradu kama mustila. Kalau naat yang mufrad itu sebagaimana yang dicontohkan tadi. Rupa rojulin alimin itu Alimin itu adalah naat yang mufrad. Wal jumlah tu contoh yang naat berupa jumlah. Rupa sod nahwu contohnya. Rupa sodiyakin lazamaka araftuhu. Betapa banyak laki-laki yang ya menemanimu yang saya mengenalnya. Maka laza maka, ya betapa banyak sahabat yang menemanimu yang aku mengenalinya. Maka laza maka itu adalah naat bagi sodiqin, tetapi berupa jumlah. jumlah jumlati, contoh naat yang berupa syibahul jumlah, rupa sodiqin indaka araftuhu. Betapa banyak sahabat di sisimu yang aku mengenalinya. Maka indaka adalah syibahul jumlah yang menjadi na'at bagi sadiqin. Wal i'rabu dan i'rabnya rubba harfu jarrin syabihun bizzaidi. Rubba adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid. Rojulin maf'ulu laqitu. Dan rojulin adalah maf'ul dari laqitu. Mansubun bifat hatin muqaddarotin. Yang rojulin itu mansub dengan fathah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokati harfil jari asyabihi bizaidi. Yang eh, mengapa rojulin itu tidak bisa ditampakkan fathahnya harus ditakdirkan? Karena yang menghalangi eh, penampakan dari fathahnya itu karena rojulin itu sudah sibuk kedudukannya dengan harokat huruf jar. Karena isim setelah huruf jar ya harus majarur. Di mana huruf jarnya itu menyerupai huruf jar zaid. Alimin sifatun. Dan lafat alimin adalah sifat bagi rojulin. laki itu fi'lun wa fa'ilun. Lafat laki itu adalah fi'il dan fa'il. Kemudian beliau melanjutkan wa yajuzu takhfiful ba'i kama fi qoulihi ta'ala. Dan boleh mentakhfif huruf ba pada rubba. Berarti apa? Dibaca tanpa tasydid. Ya, dibaca tanpa tasydid. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-2 di mana Allah Subhanahu wa taala beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Ya, rubama bukan rubama tetapi rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang yang kafir itu seringkali Ya, orang-orang yang kafir tersebut itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu, ya di dunia maksudnya, menjadi orang-orang yang muslim. Nah maka di sini dibaca rubama. Fi qira'atina fi'in wa asimin. Ini mengikuti uh, e, kiroahnya nafi' dan asim. Wasyaddadal baquna. Sedangkan ulama kiroah yang lain itu membaca, membacanya dengan tasydid. Berarti Rubbama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Sedangkan Nafi' dan Asim itu membacanya dengan takhfif. Kemudian wahiyahuna makfufatun anil amali. Dan rubama tadi itu rubanya itu terhalang dari beramal. Mengapa bima ya, yang menghalangi adalah ma kan rubama. Rubama. Nah itu ruba tidak perlu beramal, terhalang dari beramal, karena ada ma. Azza idati yang roban, yang ma tersebut adalah secara yang rob adalah ma zaidah. Al-mu'akidati maknan. Tetapi secara makna itu adalah untuk penekanan. Karena ya, secara adab kita tidak boleh mengatakan di dalam Al-Quran itu ada huruf zaid, huruf tambahan. Karena setiap huruf yang Allah datangkan dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna. Maka dikatakan secara makna dia adalah penekanan. Kama sayati insya Allahu fi akhiril babi. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insya Allah pada akhir bab huruf jar. Ar-Rabi'u kelompok yang keempat dari huruf jar yang khusus memajrurkan isim dhohir adalah ma yukhtasu bilafzil jalalati Allahu. Yang khusus untuk lafzul jalalah Allah. Apa itu? Wa huwa at-ta'u. Yaitu huruf jarta. Ya, huruf jarta itu khusus untuk lafzul jalalah Allah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-57 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tallahi laakidanna asnamakum." Dan demi Allah sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Maka di sini tallahi huruf jar itu masuk ke lafdul jalalah Allah. Kemudian qad sumi'a min kalamihim jarruha li robbi. Dan sungguh telah didengarkan ya, dari ucapan orang Arab bahwa tak itu juga digunakan untuk memajerurkan lafat rob. Ya, rob. Mudofan ilal ka'bati. Tetapi diidofahkan kepada lafat al-ka'bah. Fakolu, maka orang Arab terdahulu mengatakan, tarob bil ka'bati. Ya, demi rob dari ka'bah ini. Ya berarti hanya dua lafat itu saja. Laftul jalalah Allah dan Rob. Fahadihi sab'atul madhkuratu, maka ketujuh huruf jar yang disebutkan ini, yaitu mundhu mudh hatta al-kaf, al-wawu, rubba, dan atta, la tajurru illa lismad zohiro. Itu tidak bisa memajrurkan kecuali isim zohir. Atau mudahnya hanya bisa memajrurkan isim zohir. Wa ma warada min jarri ba'diha lid fahuwa syadzun. Dan apa yang datang dari ucapan orang Arab yang sebagian dari tujuh huruf tersebut itu memajerurkan domir, maka itu dihukumi syadz, ya keluar dari keumuman. Yuhfadhu wala yuqasu alaihi, yang itu cukup dihafalkan saja, ya berupa syair-syair mereka, namun tidak boleh dikiaskan itu dihukumi sebagai sesuatu yang syadz saja. li syairi sebagaimana ucapan seorang penyair. Rubbahu fityatan da'autu ilama yurithul majda da'iban fa'ajabu. Nah ini lihat, rubbahu. Rubba itu memajrurkan domirhu. Ya, betapa banyak pemuda yang aku menyeru menyeru kepada mereka, kepada sesuatu yang akan mewariskan kemuliaan bagi mereka secara terus-menerus. Maka kemudian mereka merespon atau menyambut seruanku. Ya, atau kita lihat catatan kaki, maknahu makna dari syair tadi, kathirun minasyababi da'autuhum ila ma yaksibuhumu syarafa. Ya, banyak dari pemuda yang aku menyeru kepada mereka kepada hal yang dapat memberikan mereka kehormatan wal majda dan juga memberikan kemuliaan wal karoma dan juga memberikan mereka sifat kedermawanan. Watawamtu ala du'aihim dan aku tekun ya terus-menerus menyeru mereka berdakwah kepada mereka. Wajtahattu fihi dan aku bersungguh-sungguh dalam ya berdakwah kepada mereka. Fastajabu lidzalika, maka kemudian mereka memenuhi seruan atau dakwahku. Ya kira-kira seperti itu. Tapi tadi ada rubahu, ya rubahu. yang i'rab dari syair tadi, rubahu rubba harfu jarrin syabihun bizzaidi. Rubba adalah huruf jar yang menyerupai huruf jar zaid ha'u domirun mabniyun alat wa walahu mahalani. Dan hak yang ada pada rubahu adalah domir yang mabni dengan domah Dan dia memiliki dua kedudukan. Ya, dua kedudukan. Ahaduhuma, kemungkinan kedudukan yang pertama atau kemungkinan i'rab yang pertama itu adalah jurra bi rubba. Dia majrur dengan rubba. Wathani kemungkinan i'rab yang kedua adalah rufi'a bili betidai yaitu marfu karena dia kedudukannya sebagai mubtada permulaan jumlah. Jadi bisa majrur bisa marfu. Fityatan tamyizun. Lafat fityatan adalah tamyiz. Da'autu al-jumlatu fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Ta'autu adalah jumlah yang menempati kedudukan rofa yang berupa khobar mubtada. Daiban halun minat domiri fi da'autu. Daiban adalah hal dari domir yang ada pada da'autu. Ya, berarti tak yang ada pada da'autu. Kita kembali ke atas. Wa qawlil akhori, dan contoh dari huruf jar yang memajarurkan domir, Ya, padahal termasuk dari tujuh tadi yang khusus isim dohir. Tetapi memajurkan domir itu ada pada ucapan penyair yang lain. Di mana penyair tersebut mengatakan, Qallad syamalan kathaba wa umma au alin kaha au akroba. Nah, ya, dia itu meninggalkan adzanabat. Ya, adzanabat itu nanti ya, nama tempat. Kemudian meninggalkan menuju ke utara. Ya, yang dekat. Kemudian wa umma au alin kaha dan juga e, meninggalkan ke umma au al. Umma au al nanti itu nama bukit. Ya kaha seperti itu. Au akroba ya atau e, juga dekat. Atau kita lihat makna dari syair ini. Tapi ini yang jadi eh, syahid adalah ada KH di situ. Ya, KH. Ya, kaf tadi dikatakan khusus isim dohir. Namun di sini memajerurkan domir ha. Al-baitu fi wasfi khimarin wahsyin. Nah, bait ini itu menyifati eh, keledai liar. Ya, karena kita tahu dalam ya, fikih juga sering disebut ada keledai jinak dan keledai liar, yang itu dua hewan yang berbeda. Kemudian warodal ma'a, yang dia si keledai liar itu melihat atau sampai di suatu mata air. Kemudian faro'a sayyadan, kemudian eh, keledai tersebut melihat seorang pemburu. Fafar minhu, kemudian dia melarikan diri dari pemburu tersebut. Adzanabati ismu maudi'in. Adzanabat adalah nama tempat. Wa umma aw'alin ismu hadbatin. Ya, ismu hadbatin. Dan uh, umma aw'al, umu aw'al adalah nama bukit. Syamalan, tadi ada syamalan, itu maksudnya adalah ai nahiyatas syamali, yaitu pergi ke arah utara. Kasaban bifathi bifat kafi wasai dan kasaban dengan memfathahkan kaf dan sa ai koriban maksudnya dekat. Kaha yuridu mislat zanabati fil bu'ti. Ya, jadi maksudnya kaha itu maksudnya yang menunjukkan seperti tempat adzanabat tadi bahwa itu jauh ya berarti melarikan dirinya jauh gitu fal kafu litasbihi dan ka Kaf itu untuk menunjukkan tasbih, ya, seperti. Yang robuhu, yang rob dari bait tadi, khallad dhanabati, khalla fi'lun madhin mabniyun ala fathin, muqaddarin lit ta'adzuri. Khola adalah fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang ditakdirkan, karena ta'adzur, tidak mungkin. Alif itu tidak mungkin diberi harokat. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu ala khimaril wahsyi. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembalinya ke tadi, keledai liar tadi. Al-mausufi, yang disifati dengan bait ini. Wadzanabati maf'ulun bihi mansubun. Dan adzanabat maf'ulun bihi yang mansub dengan kasroh. Syamalan dhorfu makanin mansubun. Syamalan adalah dhorof makan yang mansub. Kathaban sifatun lahu. Kathaban adalah sifat bagi syamalan. Kaha al-kafu harfu jarin. Kaha al-kaf adalah huruf jar. Waha mabniyun ala sukuni fi mahalli jarin. Dan domirha itu adalah um, mabni dengan sukun yang menempati kedudukan jar. Wal jarru wal majaruru muta'alliqun bi halun min umma aw alin. Dan jar majrur tadi ada jar majrur kaha ya. Itu terkait dengan muta'allaq yang dihapus. Dan itu kedudukannya sebagai hal dari umma aw alin. Berarti apa ya tadi? Secara letak itu seperti uh, zanabat maksudnya itu. Wa yajuzu raf'u ummu ala ala libtidai. Tadi boleh juga dibaca ummu au alin dirofakkan sebagai mubtada. Maka apa wa khabaruhu kaha, maka pada saat itu kaha menjadi khobarnya. Au akroba ma'tufun alal ha'i min kaha. Akroba itu diatafkan kepada hak yang ada pada kaha. Kita kembali ke atas. Wa ila ma taqaddama asyara ibn Malikin biqaulihi. Dan kepada penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau bidzahiri khusus mundzumud ila akhirih. Ai maksudnya ukhsus bilismi dzahiri hadhil as sab'ata. Khususkanlah ya bagi isim dhahir huruf yang tujuh ini tadi mundu, mud, hatta, kaf, wawu, ruba dan ta. Waksus bimud wa mundu asma az-zamani. Dan khususkanlah dengan huruf jar mud dan mundu untuk isim-isim yang menunjukkan zaman. Wa ruba an-nakirota. Dan khususkanlah dengan ruba untuk isim dohir yang nakiroh. Wata'u muhtasatun bil qasami. Dan huruf jarta itu khusus untuk qasam, untuk sumpah. Wa tajurru lafdhul jalalati Allahu. Yang memajarurkan lafdul jalalah Allah. Wa kalimata robbi. Dan juga bisa memajarurkan kata robbi alan nahwil mutaqaddimi ya, sesuai contoh yang telah berlalu tadi tarabbil ka'bati atau tallahi. Wa ma rawahun nuhatu min jarri dan apa yang diriwayatkan oleh para ulama nahwu bahwa ruba itu majerurkan lidomiril ghaibati untuk domir eh, kata tunggal, maaf, eh, untuk domir kata ganti orang pertama tunggal kata ganti ketiga ya kata ganti ketiga maaf lidomir wa ma rawahu nuhatu mencari jari ruba lidomiril ghaibati dan apa yang diriwayatkan oleh para ulama nahwu bahwa uh, ruba itu bisa memajarukan domir ghaibah ya ghaibah itu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki tadi rubahu ya rubahu au jarril hmm, betul au jarril kafi lihadat domiri atau huruf jar kaf itu bisa memajrurkan domir tadi ada kh ya fahuwa nazrun maka itu jarang ai syadzun maksudnya syad keluar dari keumuman waqad asyaron nazimu ilal baitainil madhkuraini dan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengisyaratkan pada dua bait tadi. Kan Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan rubbahu fatan, kemudian kaha. Nah itu mengisyaratkan kepada dua bait tadi, yaitu rubbahu fityatan da'autu ilama, kemudian yang berikutnya wa umma au alin kaha au akroba. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.